kita tambahkan terkhusus pada kalimat inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها dan seterusnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalannya penduduk surga amalannya ahli jannah sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sehasta. Kata Syekh menyebutkan ai hatta yaqruba ajaluhu tamaman sampai ajalnya benar-benar sangat dekat. Walaisal ma'na dan bukanlah maknanya hatta ma yakuna bainahu wabainaha illa dira fi martabatil amal sampai tidak ada jarak antara dirinya kecuali sahasta terkait tingkat amalnya karena amalan yang dia amalkan bukanlah amal soleh sebagaimana yang datang di dalam hadis Inna ahadakum la ya'malu bi'amali amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalannya penduduk surga sebatas yang tampak pada manusia. Amalannya itu tampak dalam pandangan manusia sebagai amalannya ahlul jannah, amalan penduduk surga wa huwa min ahli nar padahal dia termasuk dari ahli neraka. Karena kata beliau rahimahullah li'annahu ashkala ala ba'din nas karena menjadi problem bagi sebagian orang. Bagaimana bisa seseorang beramal dengan amalannya penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sahasta Lalu ia didahului oleh catatannya, lalu dia beramal dengan amalannya penduduk neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Fanaqulu, maka kita katakan, Amila amali ahlil jannah fima bedulin nas, Bahwa dia beramal dengan amalannya ahli surga, itu sebatas yang tampak pada manusia Naam. Dan kalimat hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sahasta ai yadnu ajaluhu ajalnya dekat ai annahu qaribun minal maut dia sudah sangat dekat dengan kematian fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nar maka ia pun didahului oleh catatannya ia pun beramal dengan amalannya ahli neraka kata Syekh menjelaskan lafaz ini fayada'u al-amal al-awwala alladhi kana ya'maluhu lalu ia pun meninggalkan amalan pertama yang ia amalkan yang demikian itu. Kenapa akhirnya dia meninggalkannya? Karena adanya sesuatu yang tersusup di dalam hatinya wal'iyadzubillah dari niatan-niatan yang jelek, dari tujuan-tujuan yang buruk, yang kemudian tujuan jelek yang tersusupkan dalam jiwanya itu menyeret dia ke dalam kebinasaan. Aku sampaikan hal ini kata Syekh agar tidak ada orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang menghadap kepada Allah dengan kejujuran dan keikhlasan dan ia beramal dengan amalannya ahlul jannah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan dia Allah tidak akan menelantarkan dia Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hambanya tersebut lakin labudda min balain fil qalbi tapi harus ada ujian dalam hati untuk menguji kadar kejujuran kita, kadar-kadar kejujuran iman kita dan keikhlasannya, keikhlasan hati kita. Ingatlah tentang sebuah kisah kata Syekh. Kisah seseorang yang dulu ia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan. Orang ini luar biasa. Tidaklah ia meninggalkan sebuah kesempatan untuk bisa menebas musuh, kecuali ia lakukan dengan cepat. Tebak sana, tebak sini, babat sana, babat sini. Maka manusia merasa takjub dengan apa yang dia lakukan. Lalu mereka mengatakan, ini orang-orang yang benar-benar berjuang di medan tempur. Para sahabat mengatakan demikian. Ini orang-orang yang benar-benar berjuang dalam peperangan. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huwa min ahli nar. Dia termasuk dari ahli neraka. Maka yang demikian ini mendengar ucapan tersebut terasa besar di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana bisa seorang yang demikian keadaannya dalam peperangan tapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min ahli nar bahwa orang tersebut tergolong ahli neraka. Lalu aku lalu ada seorang yang berkata, seorang sahabat, aku akan mengikuti dia kemana dia pergi terus diikuti jejaknya. Akhirnya ternyata orang tersebut terluka terkena sebuah anak panah. Namun ternyata ia tidak mampu bersabar atas apa yang menimpanya. Lantas dia meletakkan pedangnya bagian ujungnya, bagian tajamnya diarahkan kepadanya sementara bagian pegangannya di bagian tanah. Kemudian ia menjatuhkan dirinya pada pedang tersebut hingga menembus sampai ke punggungnya faqatala nafsahu ia bunuh diri ia bunuh diri maka datanglah orang tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada beliau apa yang ia saksikan. Lalu si sahabat mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, mengapa? Maka dia mengata orang sahabat tersebut mengatakan, sesungguhnya orang yang engkau katakan bahwa dia termasuk dari ahli neraka, telah terjadi darinya demikian dan demikian. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu berkata, Inna ahadakum la ya'malu bi amali al jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalannya penduduk surga sebatas yang tampak pada manusia, padahal dia termasuk dari ahli neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab riqab bab al-a'mal bil khawatim. Bab amalan itu tergantung kepada penutupnya. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, ingatlah pula kisah tentang Al-Usairam dari Bani Abdul Ashal dari Ansar dia adalah seorang yang sangat keras permusuhannya kepada dakwah Islam. Dan namun tatkala manusia keluar menuju perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menanamkan iman dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan di dalam hatinya. Fa'amana wa kharaja lil jihad wa qutila syahidan. Dia beriman kemudian keluar menuju al jihad dan terbunuh sebagai syahid. Manusia datang setelah peperangan mencari korban, ternyata orang itu ada. Maka mereka mengatakan, "Malladzi ja'a bika ya fulan?" Apa yang menyebabkan menyebabkan engkau datang wahai fulan? Apakah engkau datang karena simpati kepada kaummu ataukah menginginkan Islam? Dia mengatakan bahkan yang aku inginkan adalah Islam Kemudian ia meminta dari mereka untuk menyampaikan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah akhir penutup beliau terbunuh sebagai syahid dalam keadaan sebelumnya sangat memusuhi dakwah. Ikhwan fillah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Demikian penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan beranjak pada kitab Usulul Iman dan kita akan membaca hadis yang ke-44. Kata Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala, "Wa an Hudzaifah ibni Usaid radhiyallahu anhu يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول يا ربي أذكر أو أنثى فيكتبان wa yaktubu aw yuktabu amaluhu wa atharuhu wa ajaluhu wa rizquhu thumma tutwa as-suhuf fala yuzadu fiha wa la yunqas rawahu muslimun dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Malaikat masuk ke dalam nutfah. Masuk pada an-nutfah air mani. Ini masuk ke dalam rahim. Setelah nutfah itu berada di rahim 40 hari atau 45 hari. Maka ia berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia? Lalu dituliskanlah. Apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia? Ia berkata, wahai Tuhanku, apakah ini laki-laki ataukah perempuan? Lalu dituliskanlah. Kemudian ditulis amalnya, umurnya, ajalnya, rizkinya, lalu ditutup as-suhuf, lembar Catatan, maka tidak lagi ditambah dan tidak dikurangi. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini sama seperti hadis Ibnu Mas'ud yang telah lalu. Di mana di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya malaikat yadkhulu 'alal janin fi batni ummihi masuk ke janin dalam perut ibunya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu ia sang malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dituliskan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memberitahu apa yang harus ditulis oleh sang malaikat. Di dalam hadis ini terdapat sebuah faedah penting Terdapat penjelasan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Ia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya apa yang harus dia tuliskan dari catatan takdir. Dan di sini terdapat penetapan tentang hakikat al-qada wal qadar dan juga padanya terdapat penjelasan bahwasannya kita mesti beramal. Kemudian barakallahu fikum terkait hadis ini ada sebuah faedah penting dari Al-Imamul Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala terkait dengan hadis yang kita baca pada hadis yang ke-44. Kata Imam Ibn Baz rahimahullahu taala, hadal hadithu tsabitun fi sahih Muslim min hadithi Hudzaifah Ibni Usaid Al-Ghifari." hadith ini sabit ada dalam sahih Muslim dari hadith Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا يقع في بعض الأجنة dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ini terjadi pada sebagian janin. Jadi apa yang tersebutkan di dalam hadis ini bahwasanya malaikat itu masuk ke dalam rahim, dalam janin, dalam masa 40 hari atau 45 hari, lalu dituliskanlah apa yang berkaitan dengan janin tersebut. Sementara berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, penulisan itu barakallahu fikum terjadi setelah naam lewat dari 120 hari. Naam. Kata Syekh melanjutkan, wal umdatu ala hadis Ibnu Mas'udin. Sementara yang menjadi sandaran menjadi patokan adalah apa yang ada dalam hadis Ibnu Mas'ud. Yang ada dalam hadis Ibnu Mas'ud, annal kitabata takunu fi awal syahr, fi awal tur ar-rabi' idza idza mada alaihi thalathatu atwar arba'un wa arba'un wa arba'un yakni arba'atu ashur maksudnya setelah melewati empat bulan di mana malaikat datang kepadanya kemudian bertanya ya Allah bagaimana rizkinya bagaimana ajalnya apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia Naam yaktubu kulla dzalika ba'da mudhi al-atwar as-salasah. Malaikat menulis itu semua setelah berlalunya tiga fase. Tiga fase itu adalah nutfah, alaqah, mudghah. Masing-masingnya 40 hari. Ya'ni fi awal syahril khamis kata Syekh. Di awal bulan kelima ketika mulai masuk bulan kelima setelah melewati empat bulan. هذا هو المحفوظ في الصحيحين min hadithi Ibni Mas'ud. Ini yang Al-Mahfuz yang ada dalam As-Sahihain dari hadis Ibni Mas'ud. Amma ma jaa fi hadis Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari بأن هذا يقع بعد موضع أربعين أو خمسة وأربعين ليلة Adapun yang datang dalam hadis Huzaifah bin Usaid al-Ghifari bahwa ini terjadi setelah berlalunya 40 hari atau 45 hari, fahada la'allahu fi ba'dil ajinnah. Sepertinya ini terjadi pada sebagian janin jam'an bainal hadisain sebagai upaya untuk menjamak, menggabungkan, mengkompromikan di antara dua hadis. Nah, kata Syekh menegaskan lagi, la'alla hadza yakunu ba'dul ajinna bin nisbati ilal jama' bainal hadithain. sepertinya ini terjadi pada sebagian janin terkait dengan pengkompromian di antara dua hadis wa annahu yaktubu au yuktabu ba'dul ajinna fi hin yamdi lahu arba'un. Bahwasanya ditulis bagi sebagian janin itu di masa ketika lewat 40 hari atau 45 hari wala yatanaqab dan tidak bertentangan sebenarnya wala ta'aruda dan tidak saling bertolak belakang ma'a hadithi Ibni Mas'ud bersama dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Ikhwan Fiddin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian berikutnya Semoga Allah mudahkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang Allah tetapkan menjadi ahlul jannah, penduduk surga.